puasa kita juga masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyisakan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk talabul ilm. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim yakin dengan seyakin-yakinnya takdir semua manusia telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam keadaan kita masih berada di rahim seorang ibu. Hal tersebut dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda thumma yursalu ilaihil malak menceritakan terkait dengan keadaan rahim yang akan diciptakan manusia. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus terhadap janin tersebut malaikat. fayanfuhu fihi ruh. Kemudian malaikat meniupkan kepada calon manusia tersebut ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk mencatat dengan empat kalimat. Yang pertama bikat biriskihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun rawahul Bukhari. Ditulis rizkinya, ditulis kematiannya, amalannya dan apakah dia dari golongan orang yang celaka atau orang yang selamat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al Rasul Shallallahu alaihi wasallam menghaparkan hal tersebut. Ada di antara manusia telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan celaka atau dalam keadaan akan bahagia. Maka kita mengingat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi sebagai unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang. Tanda kebahagiaan seorang beliau mengatakan idza u'tiya syakara. Kalau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, maka dia bersyukur. Wa tulia sobaro kalau dia diberi ujian musibah-musibah dia bersabar. Waida idza adnaba kalau dia berdosa melakukan dosa maka dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ya nas kita akan mencoba menggali sedikit terkait dengan unwanus sa'adah tanda kebahagiaan seseorang yang pertama yaitu asyukru terkait dengan perbuatan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah syukur seseorang dianggap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang tersebut melakukan rukun yang di situ ada tiga rukun rukun syukur rukun yang pertama al-i'tirafi al-i'tirafu bin ni'mati batinan. Seseorang mengakui di dalam batinnya hatinya bahwasannya nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dengan hatinya, dengan kolbunya bahwasanya nikmat-nikmat yang dia dapatkan dalam kehidupan ini tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberi. Kemudian yang kedua, watahadusu biha zahiran. Kemudian dia mengucapkan ya, zahirnya mengucapkan ketika dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala panennya dalam pertaniannya berhasil dia mengucapkan alhamdulillah Rizki yang saya dapatkan dari panennya tidak lain Allah Subhanahu wa taala yang memberi keberhasilan atau usahanya atau yang lainnya. Setelah dia mengakui dalam, dalam hatinya, maka terucap dengan lisannya. Untuk rukun yang pertama dan yang kedua ini banyak orang yang mampu untuk melakukannya yakni meyakini benar bahwasanya rizki itu Allah yang memberi dan dia pun terucap alhamdulillah dengan apa yang dia dapatkan. Namun yang ketiga ini barakallahu fikum orang jarang mampu untuk melakukannya. Orang jarang melakukan melakukannya yaitu al isti'anatu biha ala taatillah. Dia naam dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala dapatkan dijadikan sebagai sebab dia beramal di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberi kemudahan rizki, harta, kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mampu melakukan amalan-amalan soleh. Oleh karena itu ayat nas, manusia dalam mendapatkan atau menghadapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Ada orang yang bersyukur yaitu syakirin dan ada ada orang yang kufur kafirin. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita hal tersebut orang ada dua kemungkinan dalam menghadapi mensikapi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah habarkan hal tersebut dalam surat Al-Insan pada ayat yang ketiga. Surat Al-Insan ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami beri petunjuk Kata Allah Subhanahu wa taala kami beri petunjuk jalan imma syakira wa imma kafuro. Bisa saja manusia yang beri kami petunjuk, beri jalan, dia menjadi orang yang syakir yang bersyukur, bisa saja dia menjadi orang yang kufur. Nah. Oleh karena itu ya Nas, sebuah keutamaan bagi seseorang yang mampu mewujudkan rasa syukur tersebut. Seseorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala meyakini dengan hatinya, terucap dengan lisannya dan dia mampu beramal soleh, ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sangat sedikit orang yang mampu bersyukur yakni apa orang yang mewujudkan tiga rukun syukur tersebut tidak sekedar dengan ucapannya saja tidak sekedar dengan keyakinannya saja namun setelah itu mampu mewujudkan dengan amalan soleh Allah berfirman dalam surat As-Saba ayat yang ke-13 dalam surat Saba ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilum min ibadiyas syakur dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang bersyukur dengan mewujudkan tiga syarat tersebut. Dan hal tersebut ayuhan nas dilakukan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam yakni setelah dia mengakui terucap dengan lisannya mengakui dengan batinnya terwujud dengan amalan apa yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala salat malam dalam keadaan kakinya sampai bengkak ya. kemudian ditanya oleh istrinya maka jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, afala aku naab dan syakuro. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Naam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beramal soleh di sini. Naam pada ayat ini melakukan sholat malam sampai kakinya pecah-pecah sebagai bentuk syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian Ayuhanas para salah pun demikian mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada seorang bertanya kepada Abu Hazim, bagaimana seseorang bisa bersyukur dengan anggota badannya? Bagaimana seseorang bisa bersyukur dengan anggota badannya? Maka beliau menerangkan kepada orang tersebut, ketika seseorang diberi nikmat dengan matanya, Kemudian dia melihat kalau yang dia lihat adalah perkara yang baik, maka dia segera memberitahu orang lain agar orang-orang lain bisa mengambil kebaikan dari informasi yang dia lihat. Namun ketika apa yang dia lihat adalah perkara yang jelek, maka dia harus menutup perkara tersebut. Ini mewujudkan nikmat dengan matanya dengan telinganya, dengan mendengar. Ketika mendengar perkara-perkara yang bagus, yang baik, yang pas dengan syariat, dengan Al-Quran wa sunnah, dia dengarkan dengan baik, dia resapi. Dan ketika mendengar sesuatu yang tidak baik, dia tolak, dia berusaha untuk menutupinya. Bahkan barakallahu fikum ketika ditanya, apakah seseorang mampu bersyukur dengan kemaluannya? Naam, maka beliau menjawab dengan sebuah ayat. Alladzina hum ala furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yaitu orang-orang yang mampu menahan kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya atau terhadap budak-budak yang dia miliki. Ketika orang tersebut mencari selain itu yaitu dengan berzina Naam maka Allah Subhanahu wa taala ancam dengan enak. Nah, ini gambaran seorang bersyukur dengan anggota badannya, yakni dilakukan dimanfaatkan kepada perkara-perkara yang yang baik. Nah, barakallahu Kemudian ayuh nas di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala Kadang memberikan kelebihan harta pada seseorang, kadang memberikan kekurangan. Dalam keadaan harta yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mungkin muncul pertanyaan bagi kita, kalau kita orang yang miskin, apakah ada keutamaan atau orang yang kaya juga ada keutamaan dengan yang lain? Naam karena Allah subhanahu wa ta'ala membatasi Kadang memberikan kemudian risi kepada orang lain dan tidak memberikan kepada yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal tersebut yakni Allah membatasi rizki kepada sebagian dengan sebagian yang lainnya dalam surat An-Nahl ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wallahu faddala ba'dakum ala ba'tin fir rizq Wallahu dan Allah subhanahu wa ta'ala faddala ba'dakum melebihkan sebagian dari kalian ala ba'din atas sebagian yang lain fir rizki dalam rizkinya kadang ada Allah, kadang ada seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan rizki naam sehingga di rumahnya dia sedang istirahat harta mengalir namun yang ini pergi dari awal hari di pagi hari pulang petang hanya cukup untuk makan saja karena memang Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya Naam menentukan ada orang yang kaya ada orang yang miskin sehingga orang yang kaya yang bersyukur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan Ketika Allah Subhanahu wa taala pilih pada seseorang dia memiliki harta yang lebih dan dia mampu bersyukur, mampu mengambil harta dengan cara atau mencari dengan harta yang benar dengan cara-cara yang benar, kemudian membelanjakannya pun dengan cara-cara yang benar, ini gambaran orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterangkan oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah yaitu gambaran orang yang kaya yang bersyukur. Wa huwa alladhi ya'khudul mala bihaqqihi wa yasrifu fi haqqihi. Orang yang kaya yang bersyukur adalah orang yang mengambil harta, mencari harta dengan benar sesuai dengan syariat. Caranya benar, apa yang dia usahakan pun benar dan dia membelanjakannya pun setelah mendapatkan pada jalan yang benar tersebut. Adapun kriteria orang yang kaya, dia terangkan fal ghina huwa alladhi a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala ma yustaghna bihi an ghairihi min malin aw ilmin aw jahin aw ghairi dhalik. Kategori orang yang lebih atau orang yang kaya adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia apa-apa yang mencukupi untuk dirinya dengan harta atau sesuatu tersebut dan juga mampu mencukupi orang lain. Kalau dari sisi harta dia cukup untuk makan kebutuhan yang lain, masih lebih. Berarti dia kategori orang yang mampu. Atau ilmu, dia mampu ya punya ilmu cukup untuk dirinya juga bisa untuk atau dia memiliki kekuasaan jabatan dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut kekuasaannya dilakukan dipakai untuk perkara-perkara yang baik Alhamdulillah mumpung masih memiliki kekuasaan dia berusaha merencanakan program-program yang pas dengan syariat Harapannya setelah dia tinggalkan program tersebut akan dilakukan oleh orang yang naam melanjutkan kekuasaannya ter tersebut. Wa nal aktsaru istimalan. Ya. Anal ghina huwa alladhi a'tahu Allahul mal alladhi yustaghna bihi an ghairih. Ya. Yang jelas definisi kaya adalah orang yang cukup harta untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Walaupun kadang seseorang untuk mendapatkan harta tersebut dengan melakukan pekerjaan yang banyak. Jadi kadang orang dalam mengumpulkan harta barakallahu fikum itu memiliki berbagai macam jenis usaha atau bisnis sehingga baru bisa mengumpulkan har harta. Usaha ini dalam pertaniannya dia berhasil, dia punya anak buah. Dari sisi peternakan pun sama, punya anak buah. Dari sisi penjualan pun sama. Kadang seperti itu. Nah, kadang ada orang yang kaya walaupun tidak dengan melakukan pekerjaan yang banyak. Mungkin memang dia memiliki keturunan yang banyak. Atau dia bisnis dengan sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Sehingga dengan hanya waktu yang singkat dengan modal yang tidak terlalu besar akan mendapatkan hasil yang banyak. Nah, maka terlepas dari dia mendapatkan dengan aktivitas yang tinggi atau tidak, ketika dia memiliki harta namun cukup untuk diri dia dan untuk orang lain, kategorinya dia adalah orang yang mampu atau orang yang kaya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yabtali ibadahu bil mal yakni bil ghina wa bil faqri Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan harta yaitu dengan harta yang lebih sehingga dikatakan orang yang kaya dan dengan harta yang kurang sehingga dikatakan orang yang fakir. Wa minan nasi man law aghnahu Allahu la afsadahul hina dan ada ayuhan nas dari manusia yang kadang justru ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kekayaan, kekayaannya akan membinasakan orang tersebut. Nah, keilmuan sedikit ilmu agamanya, lingkungannya jelek, punya nasab yang jelek, naam diberi kekayaan maka kekayaan ini dipakai oleh orang tersebut untuk perkara-perkara yang mendorong, yang memuaskan hawa nafsunya. Karena orang tersebut tidak memiliki ilmu. Orang yang jahil tinggal di lingkungan yang jelek juga. Kekayaannya akan membinasakan orang ter tersebut. Nah, ketika melihat sebagai contoh masjidnya jelek, nah mengeluarkan 50 ribu rasanya berat sekali namun ketika melihat mendengar ada hiburan-hiburan tanpa diminta sudah sebagai penyokong dana nomor satu. Nah, ini gambaran orang yang kaya namun dengan kekayaannya akan membinasakan dia. Ada di antara orang yang kalau seandainya miskin pun akan membinasakan dia. Wa minanas dan ada di antara manusia Man law Allah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia miskin la afsadahul faqru. Ternyata kemiskinannya akan membinasakan dia. Nah, ilmunya sedikit, ilmu agamanya, lingkungannya jelek, nah miskin, dia mendapatkan cercaan dari temannya, masyarakatnya, tekanan dari keluarga. Akhirnya dia nam dengan kemiskinannya itu membinasakan dia. Sebagian yang lain menjual dirinya. Naam, sebagian yang lain menjadi gambler, raja judi, sebagian yang lain ini dan itu. Nah, kemiskinan menjadikan dia binasa. Ada di antara orang seperti itu. Wallahu azza wa jalla yu'ti kulla ahadin bihasbi ma taqtadi hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi setiap manusia sesuai dengan hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang yang kaya, harapannya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sakat sodakoh membantu yang lain yang miskin, naam membutuhkan pekerja Nah, ada orang yang miskin membutuhkan yang kaya mendapatkan sodakohnya. Nah, dia menjadi pekerja bagi yang memiliki kekayaan. Semuanya saling mem membutuhkan. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan kelebihan harta kepada sebagian dan memberikan kekurangan harta kepada sebagian yang yang lain. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Al-Anbiya 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa manusia mesti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Allah uji dengan adanya orang yang baik, ada pula yang jelek, ada orang yang lebih hartanya kaya, ujian dari Allah, ada orang yang kurang hartanya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah ini ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup mesti membutuhkan makan. Unsur manusia ada dua, jiwa atau ruh ini dan atau roh ini rohani dan jiwa kita, ya, badan kita. Jiwa kita akan jadi hidup dengan ilmu. Adapun badan kita akan hidup dengan makanan. Allah uji dengan kurang dan lebih. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan semua mereka wa ilaina turjaun. Harta yang dia miliki dari kelebihan atau kekurangan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum ayuhal muslimun wa muslimat rahimani wa rahimakumullah dalam mencari harta di dunia ini maka orang akan ada kemungkinan menempuh dengan cara-cara yang halal. Inilah orang yang bersyukur. Ada di antara mereka yang mencari harta dengan cara yang haram. Inilah orang yang kufur. Ya. Gambaran orang yang pertama, man yu'tihillahul mal yak, yaktasibuhu an tariqil haram. Ada di antara orang yang diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun dalam mencarinya dengan cara yang haram kal murabi wal kezab wal ghasyash seperti orang yang melakukan riba ini mencari harta tapi cara yang haram ada orang yang melakukan penipuan ada yang melakukan kedustaan fil bai'i wasyara dalam menjual dan membeli ya. Waman akala amwalan nas bil batil wa dan ada pula orang yang memakan harta manusia dengan cara-cara yang batil. Kalau ada orang yang kayaknya seperti ini, nah, orang kaya dengan sebab melakukan cara-cara yang haram, fahadha hunahu la yanfa'uhu li'annahu ghina fid dunya. Ya. Maka cara yang seperti ini, kekayaan dia yang dia dapatkan dengan cara-cara yang haram, tidak memberikan manfaat kepada dia karena dia memiliki kekayaan naam hanya kaya di dunia saja naam walakinahu fakrun faliyadu billah fid dunya wal akhirah ya. namun dia hakikatnya adalah miskin di dunia dan di akhirat hakikatnya orang yang kaya dalam keadaan mencarinya dengan cara-cara yang haram ini adalah orang yang miskin di dunia dan di akhirat kelak. Nah, karena tidak ada berfaedah harta tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. It inna hadha syai' alladhi dakhala alaihi min hadzal wajhi saufa yu'aqabu alaihi yaumal qiyamah. Maka orang yang mencari dengan cara yang seperti ini di hari kiamat kelak dia akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala cara-cara haram yang dia lakukan dalam mencari kehidupan di dunia sehingga dia kaya Allah akan balas kelak di hari kiamat nah Allah subhanahu wa ta'ala contohkan mencari harta dengan cara yang haram dengan cara yang riba ini dosa besar ya. nah, mengambil harta orang lain dengan cara riba memberikan hutang mengembalikan dengan tambahan yang lebih ya. Allah subhanahu wa ta'ala habarkan hal tersebut gambaran keadaan orang yang melakukan praktek riba nah, gambaran orang yang melakukan praktek riba dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alladzina ya'kulu riba orang-orang yang memakan harta riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Tidaklah nanti dia bangkit pada hari kiamat bangkitnya kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan dalam keadaan gila. Ya. Bangkit dari kuburnya dalam keadaan orang yang keranjingan syaitan. Nah, tidak tenang. Barakallahu. Dzalika bi annahum qalu. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena orang tersebut ya, mengatakan di dunia innal bai'a mithlu riba. Sesungguhnya yang namanya na'am jual beli itu sama dengan riba ya. Jual beli itu sama dengan riba, sama saja. Dalam keadaan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah mengatakan yaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah mengatakan jual beli halal, riba haram, ternyata dia mengatakan jual beli dan riba sama. Nah, kafaman nah, ja'ahu mau'izatun min rabbih. Maka barang siapa yang datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, fantaha. Mendapatkan ilmu mengetahui kalau riba tidak boleh, kemudian dia berhenti, fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah maka urusannya adalah ya dan dia berhenti falahu ma salaf baginya apa yang telah lalu dia praktek riba sudah memiliki kekayaan rumahnya 5 mobilnya 10 tanahnya 10 hektar belum tahu kemudian tahu mendapatkan ilmu dia segera bertobat teranggap tidak mengapa Nah, urusannya ilallah. Ya. Namun waman ada faulaika ashabun nar. Kalau setelah mengetahui riba itu tidak boleh dengan dalil yang jelas yang gamblang dan memahami efek negatif kasihan kepada orang yang meminjam, namun dia mengulang, mengulang karena melihat keuntungan yang sekian besar tiap bulannya dan dia mengulang faulaika maka orang tersebut mereka adalah ashabun nar penduduk api neraka. Hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan apa yang tersisa dari riba. In kuntum mukminin Jika kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala uang telah kemana-mana, 100 orang meminjam kepada dia, ya. Sisanya nah, yang harusnya itu kalian ambil, tinggalkan, ya. Tinggalkan. Failam taf'alu, kalau ternyata tidak melakukan, itu tidak meninggalkan justru terus praktek riba, fa'dhanu biharbi minallahi wa Rasuli. Maka mereka mendapatkan ya, pengumuman peperangan dari Allah dan Rasulnya wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Namun kalian kalau kalian bertobat meninggalkan riba, maka bagi kalian modal dari harta kalian. Ya. Kalian bisa mengambil modal kalian, sisanya na'am barakallahu fikum dibiarkan. Nah. La, la tadlimuna wa la tudlamun. Janganlah kalian menzalimi dan kalian pun tidak di dizalimi. Naam barakallahu fikum. Ini gambaran orang yang kaya namun dengan cara yang tidak benar sehingga hakikatnya dia adalah orang yang bukan kaya namun orang yang miskin yang dia akan menjadi miskin nanti di dunia dan di akhirat. Adapun orang yang kedua adalah orang yang kaya namun dengan cara yang halal ketika jualan dia menerangkan kekurangannya, menjelaskan jujur. Dia mengambil mencarinya dengan cara yang benar. Kemudian dia membelanjakannya pun di jalan yang halal pula. Fahadahu alladhi yanfa'uhu ghanahu. Maka yang demikian adalah kekayaan yang memberikan manfaat kepada dia dengan kekayaannya dia li'anna man kana kadzalika fal ghalib karena orang yang demikian dalam mencari harta dan membelanjakan atau orang yang mencari harta dengan cara yang halal kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia untuk membelanjakan dalam perkara yang baik yang bermanfaat karena dia mencarinya dengan cara yang halal susah dia sabar nah Kemudian apa? Allah berikan taufik kepada orang ini mampu membelanjakan di jalan-jalan yang benar. Maka inilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengambil harta mencari harta dan membelanjakannya pun dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan sedikit agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan, membelanjakan kenikmatan tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.